Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah, ada dua pertanyaan. Siapkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, siapakah sosok para sahabat yang dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun. Antum. Uh, Imran. Siapa itu sahabat dikenal al-khulafa ar-rasyidun? Pemimpin-pemimpin yang empat yang terbimbing, dibimbing, dapat bimbingan. Belum? Naufal. Al-khulafa ar-rasyidun siapa mereka? Ada empat kan? Siapa itu? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dua lagi. Setan kalau ketemu lari, takut dia setannya. Umar Khattab, satu lagi. Sudah tadi? Yang menemani hijrah Rasulullah dari Makkah Madinah. Satu lagi. Hah? Ingat? Hizam. Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi kalau anda bertanya siapa al-khulafa ar-rasyidun, khalifah yang empat, nah barakallahu fiik yang diurutkan secara keutamaan dan juga tingkatannya, pertama Abu Bakar Siddiq diurutkan. Kedua Umar bin Khattab. Ketiga Utsman ibn Affan. Ketiga keempat Ali bin Abi Thalib. Itu dikenal al-khulafa ar-rasyidun. Pertanyaan kedua, Siapakah al-asyarah al basharuna bil jannah? Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. sepuluh aja yang sebutkan dalam hadis itu. Adapun yang lainnya, riwayat yang lain lebih dari sepuluh, lain lagi pembahasannya. Cuman ada nas khusus. Nas khusus di dalam hadisnya Abdurrahman bin Auf dari e, Rawi Trimidi Disebutkan di sana sepuluh orang dijamin masuk surga. Dikenal dengan al-asyarah al basharuna bil jannah. Coba sebutkan Nazril. Bismillah. Sepuluh. Abu Bakar. Urut-urut yang urut. Yang ini urut yang empat ini. Umar. Osman, Affan. Ali bin Talib. empat. Lanjutkan. Kurang enam. Talha bin Ubaidillah lima. Kurang lima lagi. Zubair Zubair bin Awam. Terus Sa'id bin Zaid, ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas, ayo. Kurang dua lagi. Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi. Abdurrahman bin Auf. Dihafalkan itu ya. Al-Asyarah al mubasharun bil Jannah. Sepuluh orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Caranya mudah. Antum hafal empat sudah. Simpan empat ini. Tinggal enam yang antum hafal. Iya kan? Sudah dapat empat kan? Al-Khulafa Rasyidun empat. Tinggal enam. Enam ini tinggal antum kondisikan. Pertama mungkin misalkan Zubair Awam. Iya kan? Talha bin Ubaidillah. Kemudian eh, Abdurrahman bin Auf. Baru sinnya dua. Sa'ad Sa'id. Sa'ad Sa'id, Sa'ad bin Abi Qas, Sa'id bin Zaid. Yang terakhir siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Selesai. Mafhum? Nah, itu dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Berikutnya karena mudakarah seperti ini penting. Hayatul ilmi tuh hidupnya ilmu yang ulang-ulang. Ilmu kalau nggak diulang-ulang nggak hidup itu loh. Kulama takarrar apa? Kulama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu seharusnya. Nah, Pertanyaan yang berikutnya, mana yang lebih afdal, al-muhajirun atau ansar? Anda al-akh Muhammad Kaldin Yang afdal al-muhajirun atau ansar? Al-muhajirun. Kenapa? Itu penting Kenapa ini. Sudah kita lihat berkali-kali enggak? Sudah kita lihat berkali-kali ini. Cuman tinggal ngulang kembali. Kenapa? Kenapa? Taat. Yang jelas. Karena kenapa? Jawabannya sangat mudah, simple, padat, pendek. Dan kita latih berkali-kali kan kemarin sampai atau ada yang mencatat, ada yang e, mendengarkan, ada yang lupa. <laughs> Paham ya? Labas dibantu. Sofyan Ayo. Belum juga? Labas. Ah, Abdurrahman. Abdurrahman. Karena kenapa? Hijrah yang kedua menolong ya. Eh, pakai bahasa Arab aja simple. Li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah atau bainan hijrah wal nusrah sama aja. Itu bahasa Arabnya. Dikarenakan mereka mengumpulkan antara apa? Hijrah dan menolong. Udah itu aja. Dan yang kedua disebutkan dalam ayat Al-Qur'an didahulukan apa? Lafat apa? Muhajirun atau Ansar? Al-Muhajirun al awwalun minal muhajirina wal ansar. Menunjukkan bahasanya orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Ayat yang lain, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Pertanyaan berikutnya, Pada tahun berapakah terjadi perang Badar? Ibrahim dua Hijriah. Perang Uhud Ahmad tiga Hijriah. bayat Ridwan. bayat di bawah pohon. Tahun berapa? Hezam tahta syajarah di bawah pohon. Hizam Hizam tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Sekarang pohon apakah itu? Endaknya Al-Hafidz. Pohon apa itu? Pohon beringin atau apa? <laughs> Terus pohon apa? Berbeat di bawah pohon pohon apa? Pohon apa? Samurai? Diam yang lainnya diam biar berpikir. Nah, Cemara? Yang keras salurkan apa ngomong apa? Coba salurkan. <laughs> bukan, bukan yang jelas itu kurang, kurang itu kurang, kurang. Yang jelas yang kita lewati kemarin. Coba. Ayo Muhammad Ridho Pohon beringin, pohon cemara, pohon talok, <laughs> bukan ya? Hah? Samuroh, itu aja repot Samuroh, Samurotun, Samuroh itu yang Arab sebutkan dalam al-fusul fusiratul rasul. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan Khalifah yang Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Siapakah sahabat yang waktu itu sempat ngejar? Nggak usah, usah tengok-tengok, cukup anda berpikir aja. Sempat mengejar Rasulullah ketika mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Di perjalanan kejar sama sahabat ini sebelum masuk Islam. Dia naik kuda sampai kudanya apa? Rasulullah berdoa tersungkur kudanya. Tiba-tiba kaki yang depan belesek, nggak bisa jalan. Paham ya? Kemudian doa lagi, bangkit lagi sampai tiga kali kalau tidak salah itu dan riwayat itu ya kurang lebih tiga kali. Langsung setelah itu berjanji gak akan ngejar lagi. Siapakah nama sahabat ini? Nah, barakallahu fi, nah kita lewati berkali-kali. Ayo, endak ya. Eh, barakallahu fi. Sufyan sudah atau belum? Belum juga lah pak Ayo, hendak ya Farid. Suraqah bin Malik. Naam, ahsan. Suraqah bin Malik. Ingat-ingat ya. Al Suraqah bin Malik al al Suraqah bin Malik al antum san di kampung mana kemarin? Ayo Al-Mudliji. Mudlij, di kampung Mudlij itu ya. nah Sayembara diadakan barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah dan juga yang menemani hidup atau mati. Hadiahnya apa hadiahnya? Berapa? 110 100 ekor onta. Nah, berikutnya kita lihat, disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Summal Faruq, kemudian berikutnya Faruq. Iya kan? Itu ya. Yang kedua adalah Al-Faruq. Al-Faruq ini gelar untuk siapa? Ahmad Al-Faruq. Karena dia tuh tegas memisahkan antara, antara al-haq dan al-batil. Yang lainnya usah tengok-tengok. Al-Faruq. Nah, siapa? Gelar untuk siapa? Kalau belum belum kepancing juga tak pancing lagi. Setan kalau ketemu dia lari takut. Nah, <laughs> kalau itu jelas ya. Umar bin Khattab anhu. Naam, Al-Faruq. Kenapa dinamakan Faruq? Abdurrahman. Kenapa dinamakan digelari Al-Faruq? Kenapa? Ayo, li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababihi. Dikarenakan Allah Ta'ala misahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab la'anhu. Jadi ketika itu Rasulullah pernah ngomong kepada Umar Khattab la'anhu. Siapa yang hafal ucapannya? Rasulullah bercerita bahwasanya setan itu takut kalau ketemu Umar. Kayaknya di antara antum yang kemarin nyebutkan ihsan kelihatannya. Selain ihsan ada enggak? Antum bisa nyebutkan antum? Bisa? Kalau enggak bisa ya Kembali ke Ihsan lagi, Hasan, sebutkan Hasan. Ucapan Rasulullah kepada Umar tentang bahwa saya setan itu ketemu lari. Ketemu Umar. Ya Umar, Naam, ahsan tabarakallah fi itu ucapan yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Umar Khattab. Dihafalkan ini, sering muncul soalnya. "Ya Umar, inna syaitana la yafirru minka. Lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghoira fajjik." Wahai Umar, sesungguhnya setan itu kalau ketemu kamu lari. Kalau kamu berjalan suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Masya Allah, itu keutamaan Umar bin Khattab anhu. Kemudian apa keutamaan yang lainnya? Sebelum kita baca di sini, firasat-firasat beliau seringnya dibenarkan oleh wahyu. Firasat-firasat Umar Khattab seringnya dibenarkan oleh wahyu. Seperti kisahnya siapa kemarin? Saudah istri Rasulullah SAW waktu itu pernah keluar malam untuk al hajah. Paham ya? Dan sempat Umar Khattab radhiyallahu pengen sekali kalau seandainya turun ayat apa? Hijab. Pengen sekali kalau seandainya turun ayat apa? Ayat hijab. Ternyata dibenarkan. Surat Al-Ahzab ayat ayat 59. Hafalan Al-Ahzab ayat 59, ayat seputar hijab. Langsung turun ayatnya itu. Langsung para akhwat, para wanita waktu itu mereka langsung apa? Berjilbab semua mereka. Ada yang minjamkan satu dengan yang lainnya. Ada yang mereka nggak punya pinjamin para sahabiah yang lainnya. Naam. Apa ayatnya? Al-Ahzab ayat 59, Abdullah Anak pancing. Ya ayuhan nabiyyu. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Ahzab ayat 59. Yang belum hafal dihafalkan itu ayat hijab. Barometer ukurannya situ. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim wahai nabi katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka tujuannya apa yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu Mafhum? Syahidnya apa? Firasatnya Umar Khattab anhu dibenarkan oleh Naam barakallahu fiik Allah taala dengan diturunkannya wahyu yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu tsummal Faruq qala asy-syekh al-'allamah Shalal Fauzan syarah bagian bawah itu Asani Umar al-Faruq Umar bin Khattab ibn Amr ibn Nufail al-Adawi namanya Umar Khattab bin Amr bin Nufail Al-Adawi radhiyallahu anhu wa huwa fil martabati tsaniyah ba'da Abi Bakar. Penting ini. Yang mana Umar ini berada di urutan yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah enggak Umar ini marah-marah kemudian nah, merasa enggak terima? Ha? Dan yang meredakan kemarahannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah enggak? Kisah apa itu? Naam, ahsan. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar sempat enggak terima karena selama ini kan sosok yang beliau setia kemudian menemani kemudian membela tiba-tiba kedengaran bahwa Rasulullah meninggal. Akhirnya Abu Bakar Siddiq anhu keluar di hadapan para sahabat berpidato khutbah seraya mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh dia zat yang tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Langsung sadar. Langsung sadar mukhatab, kemudian na barakallahu fiik eh, reda amarahnya. Kita lihat Sammahun Nabi sallallahu alaihi Faruq. Lihat ini nah, di yang punya kitabnya setelah digaris setelahnya itu, yang punya kitab, yang tidak punya kitab cukup ditulis. Sammahun Nabi SAW bil Faruq. Rasulullah SAW menamakan beliau dengan Faruq. Kenapa? Nah ini garis. Lianna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Lianna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Ini sama, cuma pakai bihi, pakai domir. Lianna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Dan nanti tak tanya jawabnya ini. Kenapa dia makan Faruq? Dikarenakan Allah Ta'ala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab beliau. Mahum. Ya na'am barakallahu fiik. Ini ada faedahnya bagus sekali Syekh oleh Fauzan ini. Li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Yang punya kitab digaris, yang tidak punya kitab ya ditulis saja. Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya, Arabnya ditulis kalian. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biar latihan. Kalau nggak bisa nulis bahasa Indonesianya, Arabnya ditulis. Li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Dikarenakan Allah telah memisahkan dengan sebab Umar antara al-haq dan al-batil. Artinya, sudah kalian artikan tadi ya. Fakanal muslimun mustad'afin fi Makkah. Lihat ini. Fakanal muslimun mustad'afin fi Makkah yatahaddadahum yatahadduduhumul kuffar. Waktu itu kaum muslimin di Mekah merasa lemah mereka. Diantam terus oleh orang-orang kafir. Falamma aslama Umar a'azzallahu bihil Islam. Lihat ini. Kemudian tatkala Umar masuk Islam, Allah taala membikin agama Islam itu semakin apa? mulia. Orang sungkan sama Umar Khattab, segan karena beliau ini ketika belum masuk Islam, di mata orang kufar Quraisy disegani. Namanya, hormat mereka. Nah, begitu dengar Umar Khattab masuk Islam, mereka tambah segan lagi. Enggak berani apa-apa. Nah, karena beliau tegas sekali beliau. Wa tazzabihil muslimun dan kaum muslimin bangga waktu itu karena Umar bin Khattab masuk Islam. Li quwwatihi dikarenakan kekuatannya, wa syuja'atihi dan keberaniannya, wa haibatihi dan kewibawaannya. Radhiyallahu anhu. Masyaallah. Pertanyaan. Siapkan jawabannya. Siapakah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu Waktu itu tragedinya remang-remang setelah subuh ditusuk dari belakang oleh sosok yang kurang ajar dimuliakan, dihormati oleh Syekh Rafidah pelakunya ini. Hingga saat ini. Bahkan dinukilkan dalam sejarahnya itu di Iran sana ada semacam kuburan ditulis ditulis eh, titik-titik radhiyallahu anhu. Itu siapa itu? Yang bunuh Umar Khattab remang-remang. Zaman waktu itu nggak ada lampu seperti ini kan? Eh, nggak eh, ada lampu seperti ini, remang-remang itu. Kalau sholat di remang-remang. Sebutkan dalam hadis itu kalau selesai sholat subuh itu orang Nah, selesainya bil ghalas. Ghalas itu kalau dia lihat sebelahnya itu kayak nampak bayangan-bayangan itu. Paham ya? Nah, nah, antum siapa pelakunya ini? Orang Syiah Rafidah menulis radhiyallahu anhu. Padahal pemburu Umar. Atau antum tahu Mas Hasan? Abu Luqluah al Al-Majusi. Ewa. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ahsan, itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Di Iran sana dibanggakan itu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Allah musta'an padahal yang bunuh Umar Khattab anhu. Dia mantan budaknya siapa? Ihsan. Mantan budaknya siapa? Atau dulu budaknya siapa? Mughirah bin Syu'bah. Ayo lu. nan gulamnya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lihat itu. Dalam kondisi salat subuh remang-remang tiba-tiba tusuk dari belakang. Kalau disebutkan riwayat itu dikali tiga kali tusukan. Umar bin Khattab enggak langsung meninggal. Beliau kesakitan lalu dibawa ke pinggiran. Kemudian Abdul Abbas Abbas radhiyallahu menyempurnakan salatnya. Kisahnya panjang itu yang jelas di situ antara menangis dan juga sedih karena Umar bin Khattab meminta permintaan terakhir kepada Aisyah ummul mukminin. Asli jatahnya itu sebelah Rasulullah SAW itu awal mulanya. Kalau seandainya Umar waktu itu nggak mendahului, itu Aisyah pengennya yang dimakamkan sebelahnya. Tapi karena Umar Khattab sudah minta duluan, ternyata Umar Khattab meninggal duluan, akhirnya meminta pada Aisyah Umar Minin agar tempatnya itu Umar yang menempatinya. Jadi kalau antum baca kisahnya itu sangat mengharukan sekali dan diberikan kepada Umar Khattab dan sekarang pun antum lihat eh, dimakamkan Umar Khattab di apa eh, di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini. Wa al-khalifatu tsani ba'dal al ula. Masyaallah. Yang mana beliau al Khattab ini adalah pemimpin yang kedua setelah pemimpin yang pertama. Wa dzalika bi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu ilaihi. Yang demikian terjadi waktu itu dengan apa? Dengan perjanjian yang diberikan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu turun temurun diserahkan jabatannya setelah itu baru Utsman bin Affan, banyak fitnah di situ. Ali bin Abi Thalib banyak fitnah lagi. Paham ya? Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Ali bin Abi Thalib meninggal juga dibunuh. Mulai terbukanya pintu fitnah setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu Paham ya? Nah, banyak pembunuhan dan yang semisalnya fitnah. Ikhwan fi din azza wa jalla barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari Al-Faruq. Kunyahnya siapa kunyahnya? Muhammad Umar Khattab anu kunyanya siapa? Eh? Nazril Abu Hafsin an Abi Hafsin bin Khattab arba'in ya nomor satu ya kan nah an Abi Hafsin kan? kunyahnya Abu Hafsin itu yang kita ambil ya kita ambil dikit saja untuk berikutnya lanjutannya pada pertemuan yang akan datang nah barakallahu fiik kita baca Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah thumma Utsman dzunurain. Kemudian Utsman Affan dzunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelarin dengan dzunurain? Uh, eh, Hizam Kenapa Utsman Affan digelar dzunurain? Orang yang memiliki dua cahaya kenapa? Ingat enggak? Belum tahu? Antum tahu novel? Enggak tahu juga? Ayo. Ibrahim. Enggak usah lihat, langsung dapat hafalannya. Eh, kenapa? Digelar nuran kenapa? Wallahu Wallah alam. Ayo, antum Farid. Sebelum dirinci dulu, karena menikahi siapa? Setelah ini baru dirinci caranya gitu, diurutkan kalau, kalau jawaban lebih bagus. Digelar dunuran kenapa? Karena menikahi siapa? Berat ya, karena menikahi dua putrinya Rasulullah SAW itu. Nah siapa dan siapa baru tadi? Siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Caranya gitu. Disebutkan awal dulu baru dirinci, biar enak. Kita lihat syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah. Summa ba'da Uman Utsman bin Affan. Dzunurain alladhi hajara al-hijratain. Hajara ila Habasyah. Perhatikan ini. Kemudian setelah Umar Khattab Utsman bin Affan. Gelarnya apa tadi? Dunurain digelari dunurain. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, kondisikan ya. Ewa. Siapa dua putri tadi? Dua putri Rasulullah yang dinikahi tadi siapa? Rukonyah dan Ummu Kulsum. Nah, kita lihat. Yang mana beliau hijrah dua kali hijrah. Pertama hajar ila Habasyah. Disebutkan dalam sejarahnya itu di antara rujukan yang paling dekat adalah Al-Fusul fi Siratul Rasul Pertama kali yang lari ke Ethiopia, ke Habasyah waktu itu untuk hijrah, paham ya? Adalah Utsman Affan radhiyallahu beserta istrinya. Siapa ini istrinya ini yang hijrah bersama Utsman Affan waktu itu? Ayo, endak ya Abdullah. Hah? Siapa? Tinggal satu pilihannya berarti kan? Siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ingat-ingat ya, beliau pertama kali hijrah ke Habasyah waktu itu. Summa Hajar ila Madinah. Kemudian hijrah yang kedua kali ke Madinah wa huwa min asbaqis sabiqin Islam, Masya Allah. Beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dari kalangan lelaki, para rijal, orang-orang dewasa, siapakah yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar Siddiq anhu dari kalangan wanita. Siapa itu? Ah, yang lain habis bisik kalau ada yang tanya diam aja, nanti dapat gilirannya nanti. Hah? Siapa? Ummu Jamil. <laughs> ah, pertanyaannya, siapakah dari kalangan wanita dewasa, ma'rufnya gitu ya, yang pertama kali masuk Islam? Hmm? pintu. bintu Kalau hafal enggak separuh-separuh. Khadijah bintu siapa? Kan banyak. Khadijah putrinya siapa? Banyak kan? Tapi ini khusus ini, putrinya siapa? Khadijah bintu Khadijah bintu siapa Sufyan? Khuwailid. Nah, dari kalangan anak-anak muda tanah kecil. Siapa pertama kali masuk Islam? Hah? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mafhum? Dihafalkan itu. Nah, karena sering muncul. Nah, kita lihat di sini. huwa summiya bidinurain di garis yang punya kitabnya. Tidak punya kitab didengarkan, dipahami, dihafalkan. Paham ya? Yang punya kitab pun dihafalkan juga. Kita lihat di sini. huwa summiya bidinurain. Dia dinamakan dengan Dunurain. Kenapa? Li'annahu tazawwaja ibnatain ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Dikarenakan beliau menikahi dua putrinya Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya diurutkan. Kenapa dinamakan dengan Dunurain? Nah, perhatikan. Karena beliau nah, menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Nah, Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ya, sebutkan setelahnya siapa? Kita lihat tazawwaja Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa matat indahu. Perhatikan ini. Awal permulaan beliau menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah SAW kemudian meninggal di sisinya. Thumma zawwadahu Nabi SAW Umma Kulsum. Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Utsman Affan dengan siapa? Ummu Kulsum. Summa matat indah. Kemudian juga meninggal di sisinya. Summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW mengatakan lau kanat indi salisa la zawwajtuka iyyaha. Masyaallah lihat ini. Luar biasa. Maksudnya apa? Seorang mertua dan menantunya lihat Masya Allah. Kata mertuanya, siapa mertuanya berarti? Rasulullah SAW. Kalau seandainya aku punya anak yang ketiga, niscaya aku akan nikahkan kamu dengannya. Paham maksudnya? Putri Rasulullah yang pertama dinikahi oleh siapa? Bukanya tadi dinikahi oleh Osman meninggal, dinikahkan kepada berikutnya lagi siapa? Ummu Kulsum. Rasulullah ngomong, kalau seandainya aku punya punya yang ketiga, Misalnya kamu akan aku nikahkan dengannya. Masya Allah, mertua dengan menantunya. romantis yang luar biasa. Maksudnya, nah barakallahu fiqh sayangnya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan anhu. Masya Allah kita lihat sini. Dan beliau terkenal orang kaya ya. Utsman bin Affan di zaman waktu itu terkenal orang kaya. Jadi beliau yang menyiapkan dengan dengan persiapan yang sangat luar biasa, hartanya, persiapan perangnya. Pada perang apa itu? Ayo, antum ingat enggak? Hah? Perang apa? Perang <laughs> apa? Perang Tabuk. Yakin? Perang apa itu yang lagi musim paceklik dan istilahnya lagi intinya lagi orang lagi banyak kesulitan lah waktu itu. Perang apa? Ghuswatul apa? Usrah ya. Ghuswatul Usrah itu kita kenal dalam kitab Al-Fusul fi Rasul. Harta yang beliau curahkan banyak sekali. Peperangan yang lain ada juga. Nah, barakallahu fiik. Di sini ada juga nanti di sini ya, kita lihat. Di sini ada juga nanti. Cuman mukadimah aja. Waqat anfaqa amwalahu fi sabilillah dan sungguh beliau telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala wa jahaza jaisal usra ini. Dan beliau mempersiapkan nah tentara atau pasukan al-usrah, ghuzbatul usrah. Bisa dipahami? Waqtarahu ahlu syura alladziina afdha ilaihim Umar anhu bi ikhtiyaril khalifah man ba'da. Naam. Dan kemudian Umar radhiyallahu anhu memilih dia termasuk dari bagian ahlu syura. Ahlu syura itu yang dimusyarahkan. Waktu dikumpulkan beberapa orang yang siap menjadi khalifah Paham ya? Nah, barakallahu fiik dipimpin oleh nah barakallahu fiik di situ uh, Umar bin Khattab anhu. Paham ya? Karena Umar bin Khattab anhu waktu itu serah jabatan dari apa? Abu Bakar kemudian ke Umar. Nah, untuk Umar ke Utsman Affan waktu itu namanya ada namanya Ahlus Syura. Paham ya? Bukan pemilu ini loh ya, bukan pemilu. Eh, bukan pemilu, bukan demokrasi ini. Memang orang-orang itu dikumpulkan, orang-orang yang eh, punya akal dan juga orang-orang yang Nah, barakallahu fi paham agama dan intinya orang-orang yang pilihan di situ. Di antaranya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib di situ. Ternyata nah barakallahu fi Ali sendiri, Ali sendiri memilih bahwasanya Utsman lebih afdal. Utsman lah yang pantas. Akhirnya Utsman yang naik. Nah, barakallahu fi menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab anhu. Kita lihat sini biar tambah jelas. Bikhtiyaril khalifah min ba'da kemudian dengan dengan dengan terpilihnya pemimpin setelah Umar Khattab anhu. Fakhtaru Utsman. Akhirnya mereka memilih Utsman. Tapi ingatlah, ya, ini bukan demokrasi. Paham ya? Ini bukan pesta demokrasi atau pemilu atau demos dan keratos bukan. Paham ya? Nah, demokrasi kata demos dan keratos itu kata mereka kan. Enggak perlu ya. Yang penting barakallahu fik ini bukan pesta demokrasi. Ini bukan pemilu. Jadi antum jangan terpancing. Nanti kalau tahun 2024 ada pemilu enggak usah ikut-ikutan sudah. Eh, antum didatangi kata pintu, "Assalamualaikum, besok ke TPS ya, Pak." Siap insyaallah, TPS belakang rumah udah ada. Tempat pembuangan sampah, aman sudah. Paham ya? nggak usah neko-neko. Datang pakai jubah, berjenggot, nyoblos semuanya, golput katanya, golongan putih, sama aja. Nggak usah datang sudah. Mereka pesta biarin aja. Kalau udah terpilih pemimpin yang sah, nah disitulah kita taat. Paham ya? Perkara kekeliruan, kemungkaran yang mereka lakukan sama mereka. Tapi kalau sudah jadi pemimpin yang sah dia memimpin negara dan dia kita rakyat sipilnya, kita wajib mentaati pemimpin dalam perkara yang baik dan ma'ruf. Pestanya demokrasi nggak usah ikut. Itu kan nanti kalau nggak ikut kena pasal, pasal yang mana? Hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia. Itu nggak ada paksaan, orang maksa lah kena dia. Pasal berapa Allah alam? Enggak apa juga. Dipaksa harus nyoblos, nyoblos tak tembak, tak penjara. Orang yang maksa ini kena pasal dia. Pasal berapa Allah alam? Paham ya? Nah, para fiik. Jadi itu perlu dikondisikan. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang senantiasa setia dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah meyakini tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan yang lebih sempurna melainkan peraturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun peraturan bikinan manusia semaksimal mungkin kita bisa mengelak, mengelak Adapun kalau kita terpaksa, nggak bisa lagi mengelak, itu dosanya yang maksa dan bukan yang mengharuskan. Selesai. Simpel sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Komblasuk ke situ kaitannya masalah apa sih? Masalah Utsman bin Affan dan Abi, Abi waktu itu dipilih. Paham ya? Ahlus syura dikumpulkan para sahabat. Ternyata Ali bin Abi Thalib pun mengakui keutamaan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naam. Akhirnya beliau jadi pemimpin. Dikit lagi perhatikan baik-baik barakallahu fiik Kata beliau, wadalika bi ijma'ihim. Yang demikian itu dengan ijma' mereka, kesepakatan mereka Utsman yang menjadi khalifah setelah Umar Khattab anhu. Wahada dalil 'ala fadlih. Ini merupakan apa? Dalil menunjukkan atas keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang karena kaitannya masalah apa? kepemimpinan beliau dan beliau juga keutamanya sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fiik dan beliau juga termasuk enam eh, dari kalangan sahabat yang e, mengumpulkan mushaf e, menjadi satu kemudian juga beliau termasuk dari kalangan apa e, para sahabat yang nah barakallahu fiik naam e, banyak bacaan-bacaannya bacaan terhadap Al-Qur'an kita baca berapa pertemuan akan datang insyaallah taala nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah